السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي خلق الإنسان من عدم وعلمه ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أولي العلم والكرم أما بعد Para hadirin dan hadirat yang terhormat Alhamdulillah Dengan segala pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini kita berada di dalam majlis yang barokah di dalam saat kita beribadat menuju kepada ridwan Allah Subhanahu wa taala dunia sampai di dalam alam akhirat karena saudara-saudara majlis kita pada malam ini adalah majlis pembagian ilmu, penjelasan ilmu, pembahasan ilmu, dan pengajian ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dibawa turun temurun oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena itu saudara-saudara Marilah kita selalu Dan tetap menghaturkan syukur dan Alhamdulillah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat Serta hidayah dan taufiknya Yang telah diberikan kepada kita bersama Saudara-saudara Pada malam ini pengajian masih akan saya teruskan apa yang ada sangkut paut dengan pembahasan Al-Quran kitab Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita lebih banyak mendapatkan barokah daripada Al-Quran mendapatkan tambahan-tambahan ilmu daripada penjelasan dan pembahasan Al-Quran. Sebagaimana beberapa fasal sudah saya terangkan hingga bagaimanakah caranya kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca, untuk kita pelajari dan untuk kita pahami sebagaimana mestinya. Karena itu di dalam membaca Al-Qur'an tentu ada peraturan-peraturannya karena saudara-saudara, semua apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita keseluruhannya itu diberi tata tertibnya, diberi peraturan-peraturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga tidak ada suatu persoalan apapun yang harus kita lakukan atau yang kita hadapi dalam alam hidup ini melainkan kesemuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tiap-tiap muslim dan muslimat harus benar-benar mengetahui peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala dan tata tertib tata tertib yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, peraturan hukum Allah Subhanahu wa taala, tata tertib dan garis-garis serta rel yang sudah ditentukan oleh Allah untuk seluruh lapangan dan bidang kehidupan kita. Sebagaimana sudah pernah saya terangkan, tiap-tiap muslim lelaki dan perempuan diwajibkan untuk mengetahui kesemuanya itu agar supaya dalam alam hidupnya ini dapat menyesuaikan diri kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga benar-benar akan menjadi muslim yang sesungguhnya. Kalau kita ambil Al-Qur'an Lalu di sana kita dapat membaca kita akan berhadapan dengan sebuah ayat yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin Hei orang-orang yang beriman masuklah kamu dalam agama Islam ini keseluruhannya. Kalau kita pegang satu ayat ini, masuklah dalam agama Islam keseluruhannya. Sedangkan agama Islam ini agama peraturan, agama tata tertib, sampai dalam kita membaca Al-Quran pun ada tata tertibnya. Sampai kita mengurusi apapun ada tata tertibnya hingga semua lapangan dan bidang kehidupan kita itu ada tata tertibnya tata tertib tata tertib itu harus kita ketahui benar-benar lalu kita lakukan sebagaimana mestinya disitulah kita akan dapat menyesuaikan diri dengan apa yang telah diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Utkhulu fis silmi kafah hingga kita menjadi muslim dalam segala-galanya cara hidupnya dalam pelajarannya dalam membaca Al-Qur'annya sampai dalam segala persoalannya wala jangan mengikuti jalan-jalan langkah-langkah setan yaitu semua yang bertentangan dengan garis-garis syariat Allah Subhanahu wa taala Hal yang demikian ini saudara-saudara, maka tiap-tiap persoalan yang akan kita masuki harus kita membayangkan dengan pengetahuan yang sesungguhnya di situ ada peraturan-peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhadapan dengan Al-Qur'an yang mana Quran harus kita baca. Bahkan Allah pun sudah menyatakan fakrul ma Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Lalu bagaimana kita membaca Al-Quran? Toh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sudah menyatakan Waratilil Qur'ana tartila. Artinya bacalah dengan tartil Al-Quran itu. Dengan cocok, tepat, dan pembacaan yang dapat digunakan untuk memahami isinya. Nah karena itu ada peraturan-peraturannya, bahkan ada ilmu-ilmunya yang sudah ditentukan dan diajarkan oleh ulama-ulama yang ahli di dalam bacaan Al-Quran yang dinamakan ilmu qiraah atau ilmu tajwid. Nah, di sanalah ada masalah-masalah yang berkenaan dengan kesemuanya Karena itu harus kita pelajari bagaimana mestinya dalam kita mengeluarkan hurufnya, bagaimana cara membacanya, bagaimana tartilnya. Hingga kalau sudah dapat kita membaca sebagaimana mestinya dengan pelajaran-pelajaran yang sesungguhnya, di sanalah kita meningkatkan diri. Dalam kita meningkatkan diri, kita mempelajari isi-isinya. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pelajari isi-isinya. Setelah kita dapat membacanya, kita pelajari isi-isinya. Lah, bagaimana mempelajari isi-isi Al-Quran? Bagaimana mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran? Bagaimana mempelajari maksud dan tujuan dari Al-Quran? Saudara-saudara, tentulah kita tidak dapat mengetahui apabila tidak kita belajar. Apabila kita tidak belajar. Karena manusia siapapun diwujudkan dalam alam dunia ini dalam keadaan bodoh. Tidak ada manusia hidup lalu pintar, itu tidak ada. Bahkan manusia itu mempunyai ciri khas wakanal insanu daluman jahula. Ini ciri khas manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu disampaikan kepada umat dengan dijelaskan oleh Nabi dengan amal perbuatannya dengan sabda-sabdanya dengan penjelasan dan keterangan-keterangannya karena walaupun pada saat itu sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang ahli bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Bahkan mereka bukan karena pelajaran tetapi mereka mengenal bahasa Arab itu bisalikoh dengan watak dan dengan asli hingga pada saat itu pun sudah tidak membutuhkan ilmu-ilmu tata bahasa hingga ilmu-ilmu al-ulumul arabiyah waktu itu tidak ada tidak ada ilmu nahu, tidak ada ilmu saraf, tidak ada ilmu ma'ani, tidak ada ilmu bayan, tidak ada ilmu badi, tidak ada ilmu-ilmu yang ada sangkut paut dengan bahasa karena mereka spontan langsung otomatis bisaliqah berbahasa Arab. Tetapi ayat Quran waktu diturunkan toh perlu ada penjelasan dan keterangan karena merupakan tuntunan, merupakan bimbingan merupakan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala ada kalanya bahasanya pun ada kalanya belum atau tidak dipahami karena itu Nabi Muhammad SAW lah yang menjelaskan yang menyampaikan yang mengajarkan yang menerangkan kepada keseluruhannya saudara-saudara kalau kita baca beberapa kitab daripada tafsir dan ulumul Quran. Di antaranya Al-Itqan fi Ulumul Quran lil Imam Jalaluddin As-Sayuti. Di sana ada suatu cerita bahwa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditanya orang, "Ya Abu Bakar, apakah artinya abban wa inaban?" wa abba wa fakihatan wa abba wa fakihatan wa abba apa abba itu padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Arab Quh Arab asli tulen dan sahabat yang kesatu waktu ditanya apa abban itu apa jawabnya ayu sama tudilluni wa ayu ardin tuqilluni an aqula fi kitabillahi ma laysa li bihi ilmu Langit mana yang mau ngiup-ngiupi saya? Bumi mana yang akan membawa saya? Saya akan mengatakan di kitab Allah yang saya tidak tahu. Nah, disinilah persoalannya. Jadi Al-Quran ini kalamullah yang diturunkan merupakan ilmu, merupakan tuntunan, merupakan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala maka diserahkan oleh Allah dan diwahyukan kepada Nabi disampaikan Nabilah yang memberikan penjelasan dan sahabat-sahabat sifatnya sangat merendah diri sangat tawadu dan takut tidak berani mengeluarkan apa-apa dengan akal pikiran mereka sendiri hingga jawaban Sayyidina Bakar itu kita dapat mengetahui bagaimana Bukan seperti orang yang sembrono-sembrono. Ilmu tidak ada, pengertian bahasa kurang, kadang-kadang sudah sepont langsung akan menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri. Maka itulah Nabi sudah menentukan. Man qala fil Qur'ani bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan dalam Al-Quran dengan akal pikirannya supaya pesan tempat di neraka. Supaya siap sedia menempati neraka. Sebab ini kalamullah. Nah, karena itu, karena ini kalamullah merupakan tuntunan, merupakan bimbingan, merupakan imam. Maka oleh Allah diwahyukan kepada Nabi, Nabilah yang menunjukkan. Apa maksud daripada Al-Quran itu? Apa penjelasan daripada Al-Quran itu? Karena itulah saudara-saudara Kita harus mengetahui isi Al-Quran Tetapi bagaimana kita dapat mengetahui isinya Tadi sudah saya katakan harus dengan belajar Harus kita dengan belajar Bagaimana kita belajar? Belajar yang sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabat dan selanjutnya hingga sampai kepada kita ini maka itu bagi kita kaum muslimin makin lama sebetulnya makin baik sebetulnya makin ringan sebetulnya makin enteng apa sebab karena ilmu-ilmu itu sudah dicatat, sudah dijadikan kitab, sudah dijadikan buku oleh ulama-ulama dahulu. Sudah matang. Ilmu-ilmu dalam agama Islam ini seluruhnya ini sudah matang. Jadi kita ini harus mengatakan kepada ulama-ulama dahulu jazahumullahu khairan katsiran. Kenapa? Karena mereka-mereka itulah yang berusaha. Kalau kita akan memasuki bagaimana kita memahami Al-Quran, bagaimana kita dapat mengetahui Al-Quran, bagaimana kita dapat memahami isi Al-Quran, terutama kita yang tidak mengerti bahasa Arab. Mengerti kita ini hanya dengan pelajaran. Dan kita belajar kadang-kadang masih seperapat kadang-kadang masih 50% itu sudah untung. Bahasa Arab bahasa yang luas, bahasa yang dalam, penuh kata-kata mutaradifatnya dan mengandung kata-kata arti hakikoh dan ada kata-kata yang bisa diartikan majazan dan sebagainya apalagi sebagai kita yang bukan ahli bahasa hanya dengan pelajaran sedemikian bahasa sedemikian itu maka hendaknya kita mempelajari mengikuti apa yang telah diwariskan oleh ulama-ulama yang ahli ulama-ulama yang sudah menyelidiki secara meluas dan mendalam yang kesemuanya itu dengan tertib nah karena itu untuk mengetahui makna dan maksud serta tujuan daripada kandungan-kandungan Al-Quran tidak cukup dengan terjemahan-terjemahan. Kenapa? Karena kalau kita membaca hanya dengan terjemah, terjemahan-terjemah itu menurut tingkat derajat dan kekuatan si penerjemah, si, si mutarjim kadang-kadang fahamnya mempunyai kalimat itu kalimat Al-Quran diartikan model itu lalu kita jalan ini berarti kita hanya mengikuti pengertian orang biasa sedangkan lughatul Al-Quran itu lain daripada ini nah karena itu tidak dapat melalui hanya kitab-kitab terjemah tetapi harus kita mempelajari bagaimana orang-orang dahulu mempelajari dan bagaimana orang-orang dahulu menurunkan kepada kita kitab-kitab ilmu-ilmu pengertian-pengertian tentang Al-Quran itu yaitu yang terkenal dengan kitab-kitab tafsir Al-Quranul Karim yang sekarang kita bisa menghadapi beberapa macam kitab kita tinggal mempelajari Nah, untuk mempelajari tentulah kita membutuhkan guru. Karena tidak mungkin kita dapat mempelajari sendiri, memahami sendiri, itu hanya terbatas kepada akal pikiran kita, kadang-kadang maksud dan tujuan tidak bisa, maka itu harus betul-betul mengguru. Karena itulah saudara-saudara, pada malam ini marilah kita masuki walaupun hanya beberapa tetes, hanya beberapa garis-garisnya, kita menghadapi pengertian-pengertian tentang isi Al-Quran yaitu mengikuti tafsiran-tafsiran dan penjelasan-penjelasan ulama-ulama yang dahulu kalau kita sudah memasuki di sana kita akan menemukan dua kalimat ada kata-kata at-tafsir dan ada kata-kata at-ta'wil jadi ada kata-kata at-tafsir. Tafsir ini adalah membuka dan menjelaskan pengertian-pengertian daripada kata-kata Al-Quran itu. Adapun takwil membuka, menjelaskan untuk menunjukkan kita kepada pengertian maksud daripada susunan kata yang dikandung oleh Al-Quran. Kedua-duanya ini tentu tidak boleh kita pahami langsung dengan akal pikiran kita, harus kita kembalikan kepada tertibnya. Bagaimana tertibnya? Menurut ahli-ahli tafsir, menurut ahli-ahli ilmu Quran, bahwa untuk mengetahui makna dan maksud dari para quran itu, yaitu dengan Quran itu sendiri jadi untuk mengetahui tafsir Al-Quran adalah dengan Quran sendiri. Karena kadang-kadang ada ayat dinamakan mujmal. Lalu di sana ada ayat mubayyan lebih terang. Sudah kasaran saja atau ndek-ndekan kita dapat mengatakan kalau kita ketemu ada satu ayat fakku rokobah merdekakan budak. Budak apa? Sudah budak. Tapi bisa dibuka ayat yang lain di sana ada ketentuan yang fakurakobaten mu mina. Ini lebih jelas daripada ini. fakurakobah raqabah mereka budak, budak bagaimana? Dibongkar ada ayat terakhir, oh ini fakurakobaten mu mina Berarti ini menjelaskan ayat ini. mentakyetkan mentaksiskan bahwa memberikan budak, budak harus budak mu min Inilah contohnya. Jadi di begitu, apalagi lain-lain dengan Quran itu sendiri. Jadi untuk mengetahui tafsir Al-Quran dengan Quran itu sendiri. Karena Al-Quran fasir ba'du ba'dan ini. Nah, kalau sudah ada Quran itu tidak ada, baru sunnah Rasul. Rasulullah lah yang menyampaikan, yang menjelaskan. Jadi Rasulullah menjelaskan bagaimana daripada maksud Al-Quran. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ada perintah wa aqimus salata wa atu zakata dan sebagainya. Tapi di Al-Qur'an tidak dijelaskan wa aqimus salat bagaimana caranya salat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan, menjelaskan beginilah yang dimaksudkan tentang salat itu. Jadi Rasulullah ini yang menyampaikan, yang menjelaskan dengan sabdanya, dengan amal perbuatannya, dengan keterangannya, hingga para sahabat dapat mengetahui. Begitu juga saudara-saudara. Setelah selesai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagi kita Andai kata kita tidak dapat mengetahui bagaimana penjelasan Al-Quran dengan Quran sendiri, bagaimana penjelasan al Quran dengan Sunnah Rasul, kita kembali kepada keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan para sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita tidak mengetahui dan tidak tahu bagaimana penjelasan sahabat, barulah kembali kepada para tabi'in. Itulah caranya dahulu. Di dalam ulama-ulama mengumpulkan pengertian-pengertian dan penjelasan-penjelasan tentang isi daripada Al-Qur'an. Ini dahulu. Tapi saya katakan tadi untuk kita sekarang ini paling gampang, paling enak karena kita sudah hanya tinggal kembali kepada tafsir-tafsir yang ada yang sudah dikumpulkan dan disampaikan oleh ulama-ulama kepada kita. Kalau kita ingin sepintas lalu dengan ringkas mengetahui tafsiran-tafsiran Al-Quran dari beberapa kalimat, beberapa makna secara ringkas cukup kita mempelajari tafsir Jalalain lil Imam Jaluddin Al-Mahalli dan lil Imam Jaluddin As-Sayuti. Ini tafsir Jalalain. Bagaimana isinya? Kita dapat mengetahui kalimat-kalimatnya, susunan, sekedar, dan beberapa keringkesan-keringkesan, pengertian-pengertian. Ini pertama. Jadi kita hanya kembali mempelajari ilmu, eh, mempelajari kitab yang sudah ada. Lalu kalau kita akan lebih meluas lagi, kita meningkat. Di sana ada tafsir Khazin, ada tafsir Baghawi, kita bisa masuk atau jalan itu sendiri kita teruskan untuk mempelajari tafsiran-tafsiran lagi, penjelasan-penjelasan lagi untuk penjelasan tafsir itu sendiri. Ada Al-Jamal, ada al sawi Nah, jadi inilah harus kita pelajari. Jadi kita mempelajari hal-hal demikian ini. Jadi kita untuk mengetahui dan mengerti bagaimana maksud dari itu. Apalagi Ibnu Katsir Tafsir Ibnu Katsir itu langsung diambil daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafsir Nabawi. Jadi kebanyakan dijelaskan. Nah, jadi saudara-saudara, bagi kita ini tadi sudah saya katakan harus benar-benar menghaturkan syukur, menghaturkan alhamdulillah, menghaturkan kata hormat kepada ulama-ulama dahulu yang mengumpulkan ilmu-ilmu itu yang sekarang sudah ada pada kita. Maka kita jangan lepas daripada kitab-kitab yang sudah diturun-temurunkan oleh ulama dahulu. Jadi kita tinggal kembali melihat, memahami apa mestinya. Nah, kuncinya ini untuk kita dapat memahami secara luas gampang, kuncinya harus kita mengetahui bahasa Arab. Karena kitab-kitab kesemuanya itu rata-rata digunakan dengan bahasa Arab. Maka tiap-tiap muslim harus mengetahui bahasa Arab. Karena al-lughatul Arabia ini bahasa Arab bukan bahasa melulu untuk orang Arab saja, tetapi tiap-tiap muslim harus mengetahui bahasa Arab karena oleh Allah sudah dijadikan al-lughatul Islamiyah sudah. Lugatul wahdatul Islamiyah. Lugatul Quran dan hadis ini untuk semua. Jadi tiap-tiap muslim harus cinta kepada bahasa Arab ini. Harus mempelajari bahasa Arab ini. Harus mengetahui bahasa Arab ini karena alat untuk mengetahui Al-Quran. Di sini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ta'allamul arabiyata wa'allimuhan nas. Pelajarilah bahasa Arab itu dan ajarkan kepada manusia. Apa sebab? Karena dengan bahasa inilah kita dapat membuka kitab-kitab itu, baru kita dapat mengetahui. Jadi langsung kita jalan mengguru dari guru, kita dapat mempelajari dan mengikuti apa yang dalam isinya karena semua kitab demi itu. Karena itu anak-anak kita pun harus ditanam agar supaya dapat mempelajari dan mengambil ilmu-ilmu yang sebenarnya. Karena dengan pengertian-pengertian ilmu-ilmu Al-Quran, dengan pengertian-pengertian isi dari Al-Quran, dengan pengertian-pengertian ilmu-ilmu agama Allah, disitulah menjadi ukuran kekuatan iman seseorang. Disitulah menjadi ukuran kekuatan keislaman seseorang. Kuat atau tidak ini menurut ilmu yang ada padanya. Kalau orang itu mendalam dan lebih luas tentulah jiwa iman, jiwa Islamnya dan takwanya akan meningkat. Maka itu kita lihat orang-orang yang sudah memperdalami ilmu-ilmu yang semacam itu hingga sampai meluas dalam beberapa sudutnya kita dapat mengetahui bagaimana tingkat-tingkat mereka itu bagaimanakah perjuangan mereka itu hingga timbullah imam-imam yang besar timbullah ulama-ulama yang besar walaupun asal mulanya bukan daripada bangsa Arab kalau kita lihat Al-Ghazali kalau kita lihat Abu Hanifah Asalnya toh bukan orang Arab. Tetapi karena sudah dijiwai oleh iman, dijiwai oleh Islam, dan dijiwai oleh al-lughatul Arabiyah, dijiwai oleh ilmu al Quran, dijiwai oleh ilmu hadith, dijiwai oleh ilmu-ilmu syariat, bagaimana tingkat dan derajat al-Imam Abu Hanifah. Nah, kita bisa tahu. Padahal al-Imam Abu Hanifah seorang Persia. Tetapi karena sudah termasuk orang-orang yang memperdalami ilmu-ilmu itu dapat kita ketahui bagaimana tingkat dan jiwanya, terutama keislamannya. Sampai kalau kita ambil sifatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu bertemu dengan Al-Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Sering bertemu. Dengan Sena Ja'far sering dikatakan, dikatakan terang-terang kalau keliru-keliru dikatakan. Kalau datang kepada Sena Ja'far itu berlutut menghormat akhlak dan banyak mendapatkan ilmu. Jadi banyak mendapatkan penjelasan-penjelasan dan ilmu. Jadi Al-Imam Abu Hanifah termasuk muridnya Sayyiduna Al-Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir Ja'far sadiq Imam Abu Hanifah yang sudah begitu mendalam ilmunya bagaimana akhlaknya mempunyai tetangga dari akhlak Nina Abu Hanifah dia punya tetangga pemabuk khomar tetangganya itu pemabuk sudah saben malam datang teriak-teriak bengak-bengok teriak-teriak sudah Tonggonya Abu Hanifah. Pada saben malam, pada suatu malam, tidak ada itu suara sepi. Pagi-pagi tanya Abu Hanifah, mana tonggo itu? Yang saben malam, bengak-bengok itu kok tidak ada tadi malam, kok sepi, tidak ada. Bagaimana si pemuda itu? Orang-orang kampung kasih tahu, anu pak, ditangkap polisi. Tangkapan polisi. Kantor mana? Sana. Nah di Baghdad itu semua polisi, menteri polisi, pegawai pemerintah itu rata-rata muridnya Abu Hani, Hanifah. Karena dia imam di situ. Masa di kantor mana sama? Berangkat ya, pakai pakainya berangkat, masuk kantor polisi. Waktu masuk di kantor polisi, orang-orang di kantor polisi itu lihat Abu Hanifah datang berdiri semua. Ini termasuk gurunya, kiainya, berdiri semua. Saya berdiri semua heran, kok dengarin? Abu Hanifah ini datang ada apa? Terus hormat semua. tanya, ada apa Pak? Apa sini ada orang nama ini? Oh iya. Kenapa? Katanya tertangkap. Iya tadi malam dia mabuk begini-begini tertangkap. Itu tetangga saya. Kalau dia salah, serahkan saya, pikulkan saya. Saya yang tanggung. Dan sekarang saya minta tolong supaya dikeluarkan. Jadi Imam Abu Hanifah datang ini membela si tonggolnya. Walaupun begitu, itu tonggo saya. Jadi keluarkan kalau dia saya, saya yang tanggung. Apa kesalahan saya akan tanggung. Kata orang situ, kalau sudah Abu Hanifah yang membela, sudah lekas keluarkan saja. Akhirnya dikeluarkan, dikeluarkan diketahui. Eh, sampai dipanggil. Panggil siapa? Panggil Imam Abu Hanifah. Dengar dipanggil Imam Abu Hanifah gemetar malu takut tahu tonggonya ada ulama akhirnya keluar oleh Imam Hamzah tuntun kenapa kamu wah tadi malam begini tangkap ya sudah mari pulang pulang dinasehati akhirnya dengan sebab musabab akhlaknya Imam Abu Hanifah itu ini si pemuda ini spontan tobat terus ngaji pada Imam Abu Hanifah jadi santri sampai jadi ulama besar nah, inilah akhlak jadi jiwa yang sudah masuk dalam perdagangan Imam Abu Hanifah dia orang kaya dan suka memberikan amanat barang-barang pada orang-orang lain. Lalu pada suatu hari tengkulak-tengkulaknya datang orang-orang yang membawa barang yang datang kebetulan ada satu baju ya baik cuma ciri Abu Hanifah katakan ini baju harga 10 dinar dan ini ada cacat ada ciri kalau jual katakan ya kumpulkan keliling ini orang dari Baghdad keliling-keliling sampai ke Mekah jual lupanya orang ini lupa yang diwasiati oleh Abu Hanifah ini ciri harus kamu tunjukkan lupa lah zaman itu uangnya dikampili begitu Akhirnya sudah keliling-keliling kembali, kembali setoran. Setelah Mbak Hanifah tetap ingat. Tanya, ini uang mana? Oh ini baju yang anu, yang anu, yang anu. Oh yang dulu itu laku, yang ciri. Oh iya Pak, ini uangnya. Ini uangnya. Kamu beritahu, wah saya lupa. Saya lupa tidak memberitahu. Lah bagaimana sudah saya katakan itu ciri, itu barang rusak, kamu harus kasih tahu. Wah saya lupa. Tahu rumahnya orang, yang tahu di mana kampung Mekah sana. Nah, sudah kembalikan. Mana uangnya dia? Ini. Jangan dibuka, kembalikan. Suruh kembalikan. Kalau kita ketepaan. Ini malah suruh kembali kembalikan. Sudah bawa lagi, keliling lagi tiga bulan dari Baghdad keliling sampai Mekah. Mekah datang ke kampung itu dihadapi orangnya Pak dulu saya menjual baju sama sampean pada sampean itu sebetulnya ada yang rusak baju itu coba lihat ini ini ada oh ya saya senang tidak apa-apa kebetulan sampean datang uang saya di kampil itu ada yang palsu satu Mana kambingnya Ini sudah buka belum? Dibuka. Dihitung 10 satu dinar palsu. Lalu mengatakan sudah bajunya saya senang, cuma uangnya sekarang selamat saya dapat sama datang, saya ganti yang baik. Nah ini. Jadi jujurnya Imam Abu Hanifah akhlaknya malah selamat dan on untung sampai tidak sampai kena uang palsu. Nah, ini akhlak. Jangan lagi sama sesama orang Islam, sama orang Yahudi diterangkan di kitab Irsyadul Ibad itu ada cinta. Ada tetangganya itu orang Yahudi. Mempunyai hutang besar pada Imam Hanifah, hutang banyak. Makanya orang kaya. Yahudi itu hutang banyak. Lalu waktu menulis, malah zaman dulu kalau nulis mangsi bak itu mesti dikasih pasir, dikasih wedi dulu keringkan. Lalu Abu Hanifah cari pasir minta ke orang Yahudi itu, dikasih, dikasih dur, Ingat Abu Hanifah, oh iya, Yahudi ini punya utang pada saya, kok saya ambil pasirnya. Jadi ambil pasirnya. Padahal punya utang sama saya. Takut Ibu Abu Hanifah, ini hutang jaronaf'an. Loh. Takut, sebab Nabi pernah bersabda, kullu qardin jaronaf'an riba. Padahal tidak sengaja Abu Hanifah, tidak apa-apa, tidak ada hubungan dengan itu. Tapi dari jiwanya, dari tawarruknya, dari takutnya padahal dia lupa ambil pasir, akhirnya tahu oh ini punya utang pada saya. Akhirnya datangi, Pak, utang sampean pada saya semua halal. Dibebaskan utangnya semua karena takut. Sebab mengambil pasir dan nguri tulisannya. Loh, inilah akhlak. Padahal Imam Abu Hanifah asal orang bangsa Persia, tapi kalau sudah kemasukan ruh dan jiwa Islam, pengertian Al-Quran, pengertian hadith, pengertian ilmu, dan bahasa Arabnya mendalam sampai aja bisa mendalam hingga tingkat ulama besar dan imam besar dan imam madhab kita dapat mengetahui bagaimana akhlaknya. Nah karena itulah kita kesemuanya ini harus satu menjadi orang Islam yang sesungguhnya menjiwai jiwa kita dengan jiwa Islam yaitu dengan alat memahami Al-Quran, memahami Al-Hadid, memahami kitab-kitab syariat Allah untuk kita masuk ke situ bahasanya ini harus kita pahami dan harus kita ketahui hingga kita baca dituntun oleh guru, dituntun oleh ulama kita dapat menambah pengertian langsung daripada kitab-kitab itu hingga pengertian itu dapat masuk. Nah, inilah masalah. Karena itu benar-benar harus kita anjurkan hal yang semacam ini agar supaya Islam kita ini berdasarkan ilmu yang sesungguhnya. Jadi betul-betul dengan ilmu yang sesungguhnya bukan hanya seperti barang masih terapung atau kambang, tapi betul-betul dengan ilmunya. Nah, inilah saudara-saudara. Nah, jadi Al-Qur'an itu harus kita pahami bagaimana isinya Al-Qur'an. Ini ingin mempelajari tafsiran-tafsiran Al-Quran. Dan kita tidak usah repot, tidak usah bingung kembali kepada kitab-kitab tafsir yang ada. Dari tingkat tafsir Jalalain sampai yang di atas, sampai yang di atas, sampai yang di atas. Menurut kekuatan kita masing-masing mengguru daripada ulama-ulama yang ahli. Di sanalah menuntun kita untuk kita memahami apa maksud daripada isi Al-Quran. Ya, hal yang sedemikian ini harus apa sebab? Karena Al-Quran adalah firman Allah diberikan kepada kita untuk kita pahami apa maksud dan tujuan ini. tapi kalau kita ini masih belum, jangan berani-berani tergesa-gesa memahami, mengatakan Al-Quran dengan pikirannya sendiri. Ini ancaman Nabi Muhammad SAW. Man qala fil Quran bi ra'yih bawa maq'adu minan nar sebagaimana yang saya katakan tadi. Belum tahu menurut pikiran. Nah, di sini tidak pun. Walaupun cocok. Walaupun cocok man qala fil Quran bi ra'yih fa asaba wa qad faqad akhta'a. Walaupun tepat itu sudah dianggap keliru. Kelirunya apa? dengan akal pikirnya sendi sendiri. Nah, di sini persoalannya. Jadi sangat mengkhawatirkan. maka itu harus kembali, saya katakan tadi, harus kembali, kembali kepada real yang sesungguhnya. Saya contohkan zaman Nabi. Waktunya ayat tayamum turun. Waktu ayat tayamum turun, sudah Nabi menyampaikan orang bertayamum Lalu di satu kampung ada orang dengar ada etemu. Yang mana gantinya wudhu hanya muka dengan dua tangan saja diusap. Lalu di satu kampung itu orang dengar, dengar ada etemu. Kalau tidak ada air, bertayamum. Sudah. Lalu orang itu malam itu kena naja, uh, hadas besar. Kena junub, menjadi junub, kena hadas besar. hadas besar, dipikir sendiri saya mau beberapa hari itu kita dengar orang-orang tidak bisa wudhu dengan air jadi terpaksa tayamum tayamum yang diusap muka dengan tangan itu ganti wudhu lah dia mengatakan dirinya itu sudah kena halat besar mestinya mandi lah bagaimana caranya dikarang sendiri gulung-gulung itu ya, marah nah ini sudah dipikir sendiri sudah berapa datang pada Rasulullah cerita Nabi ketawa, bukan begitu, cukup. lah ini dengan muka dan tangan saja. lah itu. Begitu juga waktu ayat turun. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Itu ada salah satu sahabat. Dengar ayat itu waktu puasa karena sampai nyata benang putih benang putih daripada benang hitam Sunda. Lalu dipahami sendiri. Malam tidur taruh tampar dua di pinggir bantalnya. Sambil malam tidur dilihat kok tetap saja tampar putih, tampar hitam. Tidur lagi, ngelilir dilihat kok pancet. Tidur sama dia. Kok tidak ada tanda apa-apa? Pagi datang Rasul, kepada Rasulullah, Rasulullah tadi malam saya taruh khaitul abiyat dan khaitul aswad di pinggir bantal saya. Kok tidak ada tanda apa-apa? Nabi jawab dengan ketawa, inna wisadata kala arid. La arid. Jadi bantalmu itu lebar, diguyoni oleh Nabi. Bukan itu minal fajri, ini adalah kinayah. Artinya benang putih itu sorotnya fajar di antara gelap ma malam. ini Dikira dia ya bendang-bendang tali-tali itu. Nah, di sini itu zaman itu terjadi. Ini hadis-hadis sahih yang terangkan. Loh, kita kalau membayangkan zaman itu sudah terjadi apalagi kita yang tidak kenal sama sekali apa-apa. Nah, karena itu tadi saya katakan kita harus betul-betul kembali. Nah, kembali kepada ajaran-ajaran yang sudah disampaikan dengan tartib apa yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama itu kepada kita. Nah, inilah penjelasan-penjelasan daripada isi-isi Al-Quran. Nah, karena itulah saudara-saudara, kalau kita sudah menginjak pengertian bahwa Al-Quran perlu kita pahami dan harus ada penjelasan dan keterangan, namun Alhamdulillah oleh ulama-ulama sudah disampaikan kepada kita. Karena itu, marilah kita masuki sekedar daripada penjelasan-penjelasan Al-Quran itu sendiri. Untuk pertama kali, marilah kita masuki sebuah surat Al-Quran yang bernama Suratul Fatihah. Mengapa saya ambil lebih dahulu surat Al-Fatihah ini? Karena saudara-saudara, pertama kali kita lihat dalam susunan Al-Quran, permulaannya surat Fatihah. Dan tiap hari kita tutup tentu membaca Al-Fatihah. Terutama Kalau kita kembali kepada kata-kata surat dalam Al-Quran sudah jelas ada 114 surat. Oleh ulama-ulama ahli ilmu Al-Quran, tiap-tiap kalimat ini dijelaskan kenapa dinamakan surat sampai nanti ada ayat, nanti ada kan ini semua dibentangkan dan dijelaskan. Jadi kesimpulannya keringkesan bagi kita bahwa surat itu ada kumpulan beberapa ayat yang ada awalnya, ada akhirnya dengan diberi nama tertentu. Nama itu ada kalanya diambil kalimat pertama dari surat itu atau diambil daripada yang ada di dalamnya. Nah, kesemuanya ada 114 surat. Sedikitnya surat Al-Quran itu mengandung tiga ayat. Kalau kita baca inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna akaf wal abtar. Tiga ayat. Ini sedikitnya. Kemudian surat-surat Al-Qur'an yang ada 114 macam masing-masing mempunyai nama. Dan dalam catatan Al-Quran sudah ditertibkan dalam catatan dan tulisan semacam yang kita ketahui mulai Al-Fatihah sampai Alif Lam Mim Sotul Baqarah sampai akhirnya Qul A'udhu Birabbin Nas. Tartib ini ada tartib catatan daripada Al-Quran itu. Bukan tartib daripada turunnya. Kalau turunnya dulu sudah saya terangkan, bukan Fatihah itu yang dahulu tetapi Iqra sampai akhirnya ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum. Tetapi setelah diatur tartibnya demikian ini dan tartib itu pun tauqifi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pertama surat yang ada dalam Al-Qur'an adalah suratul Fatihah. Nah, surat Fatihah ini mempunyai keistimewaan. Sebagaimana di antara surat-surat yang lain itu pun mempunyai keistimewaan. Keistimewaan-keistimewaan itu lebih jelas mempunyai fadilah. Ini fadilah yang begini, ini fadilah yang begini. Kadang-kadang kita bisa mengetahui dalam lafaz hadis Nabi ada surat lebih afdol daripada surat yang lain. Sedangkan semua Quran itu sama derajatnya. Cuma lain ada sebutan Nabi. Hingga ada seorang, salah seorang sahabat di masjid Abu Sa'id Al-Mu'alla kalau tidak salah. Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu itu pernah di masjid dengan Nabi. Terus dikasih tahu Nabi, "Sukakah kamu saya beri ajaran? Saya ajarkan padamu seafdol-afdolnya, sebesar-besarnya surat dalam Al-Qur'an." Dia bilang, iya Rasulullah Terus kami mengatakan, Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surat ini adalah menjadi umur Quran. Menjadi umur kitab dan asabul matani. Jadi Nabi mengatakan, A'zam surah fil Quran. Seagung-agungnya surat di Al-Quran. Ini ditunjukkan oleh Nabi. Jadi ada surat yang semacam itu. Hingga dikatakan ya ini ummul kitab, ini ummul Quran, dan ini as matan. Lalu di hadis yang lain juga begitu ada beberapa semacam demikian itu. Ulama mengatakan, mengapa Al-Fatihah yang dikatakan ummul kitab, dikatakan ummul Quran? Karena diselidiki. Bahwa isi daripada Al-Quran kesemuanya itu terkandung di dalam Al-Fatihah. Sebab isi daripada Al-Quran kesimpulannya ada tiga pokok. Ada aqidah, ada syariah, ada akhlak. Dengan uraian dan penjelasan bagaimana yang sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Lalu tiga-tiga ini ada semua di dalam Al-Fatihah. Jadi ada semua dalam Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah benar-benar dikatakan umul kitab dan umul Quran dan As-Sab'ul dengan diberi nama Al-Fatihah kala pembukaan dan sebagainya. Jadi Al-Fatihah ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Pada suatu saat pernah Nabi dengan malaikat Jibril duduk berdua. Setelah duduk, Jibril ngomong, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, itu langit buka." Itu malaikatmu turun. Tidak pernah itu langit buka. Yang pintu itu tidak pernah buka. Malaikat tidak pernah turun turun malaikat ini turun malaikat turun memberikan tahu pada Nabi bahwa ya Rasulullah sampai diberi oleh Allah dua perkara yang sangat besar yang tidak pernah diberikan kepada siapapun yaitu Fatihatul Kitab wa akhir suratul Baqarah jadi malaikat itu sengaja turun Jibril mengatakan sedang duduk orang dua Nabi dengan Jibril Jibril mengatakan itu langit buka itu malaikat turun. Tidak pernah turun. Datang perlunya apa? Memberikan kabar gembira menyatakan bahwa Rasulullah diberi oleh Allah dua perkara yang sangat besar. Yaitu surat Fatihah dan akhir surat Baqarah. Maka ini sering kali kita baca. Di rotip-rotip itu sering diisikan. Di tahlil-tahlil diisikan. Jadi ada surat-surat yang mempunyai keistimewaan begitu. Dan ada ayat-ayat pun demikian itu. Adapun Al-Quran semuanya satu, itu kalamullah derajatnya satu. Tapi ada mempunyai keistimewaan dalam khasiatnya. Begitu juga ayat-ayat. Kalau kita ambil surat Al-Ikhlas, Mengapa Nabi mengatakan orang yang membaca surat Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Pernah sahabat suruh duduk, duduk jangan pergi. Saya akan baca sepertiga Al-Quran. Tunggu semua sahabat. Nabi masuk. Kata sahabat, wah jangan, jangan-jangan ini Nabi ada hal baru. Dan Nabi mengatakan akan baca thuluth Al-Quran, sepertiga Quran. Terus Nabi keluar. Keluar, sahabat menegur, tadi akan mengajarkan thuluth Al-Quran. Oh iya, Baca kul wallahu had sampai akhir. Jadi baca wallahu had. Nabi mengatakan ini sulutul Quran. Lalu kita kadang-kadang tanya pada ulama-ulama ahli tafsir, ahli ilmu Quran, mengapa kok dikatakan ulumul Quran? Dijelaskan di sana. Apa sulutul Quran? Memang dilihat daripada kandungan. Tadi sudah nyatakan bahwa Quran itu mempunyai kandungan tiga. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Lah, di dalam kul ini semuanya dah keyakinan tauhid tauhidullah. Jadi sepertiga daripada kandungan Al-Qur'an. Kita bisa tahu begini bagaimana? Ya, penjelasan-penjelasan ahli-ahli dan ulama-ulama Al-Qur'an. Malah pernah Nabi mengirim bala tentara diserahkan pada seorang komandannya, Amir Saria. Sudah berangkat si komandan ini zaman Nabi kalau memimpin tentara yaitu imamnya, yaitu pemimpinnya, yaitu kiainya, yaitu ulamanya memang begitu. Berangkat. Berangkat selalu memimpin berjamaah. Orang ini kalau memimpin salat jamaah, mengimami jamaah, tiap baca surat mesti diantil-antili ditambahi suratul ikh, ikhlas. Dengan surat ikhlas. Anggotanya ini anak buahnya tidak berani tanya, diam saja. Saben sholat itu habis baca fatihah surat mesti ditambahi surat kulullah. Sudah pulang dilaporkan pada Nabi. Ya Rasulullah ini bagaimana komandan kita ini? Kenapa? Saben sholat membaca fatihah dan surat diantil-antili kulullah. Ya tanyakan apa sebabnya. Tanya orang-orang, kenapa sampai itu kok saben baca Fatihah surat dan Quran kok sampean tambahi kul wallah kenapa? Iya, saya senang. Saya cinta karena sifatul Rahman, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat Tuhan saya. Sifat. Laporan pertama. Ya so, apa katanya? Katanya dia senang. Oh, karena sifat Allah. Jawaban, senangnya dia itu kepada Al-Quran itu menyebabkan dia diseringi oleh Allah. Katakan Allah senang padamu. Jadi katakan bahwa Allah cinta padamu. Jadi cintanya itu Allah cinta pada dia. Ini kejangku mendalam. Selain itu ada orang saben malam baca itu. Saben malam sudah ulang-ulang baca kul walahat. Ada orang dengan dai eh, ini kok balik-balik baca kul walahat. Pagi dilaporkan pada Nabi ya Rasulullah bagaimana ini baca kul walahat. Dianggap sedikit ya ini. Menganggap kok sedikit baca kok kul Nabi tanya, kenapa baca itu? Panggil. Ya karena saya senang. Terus Nabi jawab, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada surat ini menyebabkan kamu masuk sur surga. Lah, jadi ada keistimewaan. Loh, maka kalau kita lihat ulama-ulama dahulu mengatur roti, mengatur isi tahlil yang dipilih ada dalilnya semua itu. Jadi mempunyai keistimewaan tidak ngawur. Nah, ini kok justru Fatihah balik-balik ya. Qul huwallahu ahad, qul abil falaq, qul abil nas, akhir suratul Baqarah. Kenapa kok justru ini yang dipilih? Karena ini mempunyai keterangan-keterangan dan penjelasan langsung daripada Nabi ada keistimewaan. Walaupun Al-Quran sama, tidak bisa kita katakan lebih dan tidak. Tapi ada keistimewaan ini dari langsung Nabi Muhammad SAW yang bersabda. Nah, ini masalahnya. Jadi kita kalau bisa lihat dan hadis-hadis sahih itu betul ada keterangan fadailul Quran suar itu ada hadis-hadis yang memang doif ada yang mau ada tapi yang kita terangkan ini rata-rata hadis sahih bisa kita lihat nah, begitu juga al-fatihah jadi al-fatihah mempunyai keistimewaan yang demikian itu dan mempunyai kedudukan yang demikian itu bahkan ada hadis sahih Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qasamtus salata baini wa baina abdi qismain." Saya bagi salat antara saya dan hamba saya kata Allah. Lalu idza qala abdi, kalau manusia itu mengatakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah jawab. Allah mengatakan, Hamidani Abdi. Hamba Hamba-Ku muji saya. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan, "Oh, itu hamba saya hamidani muji saya." Kalau seorang mengatakan qal abad Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengatakan, "Majad majadani abdi, saya dipuji." Kalau mengatakan Malik Yawmiddin, saya dipuji athna alai abdi. Kalau orang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hada baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ini antara saya dan hamba saya dan untuk hamba saya apa yang dia minta. Terus baca iya ihdinas siratal mustaqim sampai akhirnya Allah mengatakan hada li abdi wa li abdi masal. Ini untuk hambaku dan hambaku saya beri apa yang dia minta. Jadi dari pentingnya Al-Fatihah ini Sampai Allah mengatakan kosam tu solata dinamakan solat. Karena ini kandungan pokok daripada asol asola Solat ini pokoknya ini. Nah di sini kalau kita lihat isi daripada ini. Nah, bahkan saudara-saudara bukan hanya masalah demikian sampai surat-surat Al-Quran terutama Fatihah ini kalau kita kembali kepada hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh lima ahli hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Lima-lima ini. Ada tiga puluh orang sahabat. Penjelasan tiga puluhnya ini daripada syarih hadis. Kalau dalam hadis itu ada rombongan Taifah. puluh orang dari sahabat Nabi itu berangkat dari desanya akan ke Medina. Waktu berjalan, malam sampai di sebuah desa. Sampai di sebuah desa, kebetulan desa itu penduduknya kafir. Tadi kebetulan penduduknya kafir. Lalu mereka ini minta diterima sebagai tamu nanti dapat ya sukuan apa maklum zaman itu. Tidak ada yang terima, tidak mau. Penduduk itu tidak mau. Karena penduduk itu kafir 30 sahabat Nabi bertempat di situ, sampai di situ bermalam, minta supaya diterima sebagai tamu. Tidak ada yang terima. Akhirnya terpaksa hidup sendiri di luar yang bikin gubuk sendiri. Malam ditakdir oleh Allah kepala desa itu digigit ular. Digigit ular. Digigit ular setengah mati, payang-payangan sudah setengah mati. Carikan dukun-dukunnya pengobat-pengobat tidak bisa sama sekali. Tidak bisa mereka berunding si coba-coba pada orang monco ini. Si pendatang ini tadi. Coba barangkali ada yang bisa mengobati Datang di sana. Ini kepada sakit kita sakit. Digigit ular. Tidak bisa diobati dan sakit keras. Apa ada di antara sampean semua ini yang bisa mengobati? Kebutuhan uh, eh, Said Al-Khudri pemimpinnya ini. Sahabat itu Said Al-Khudri. Terus saya kata, iya ada, bisa. Tapi syarat syarat minta saren tadi minta saren <laughs> minta minta bayaran gitu kan saja tadi minta tolong tidak mau tidak boleh minta apa ya minta kambing ya boleh pokok asal sembuh baik baik datang mana sana berangkat saat al khudri hadis sahih ini riwayat khomsain datang sana setelah datang mana ini oh sudah manting manting akhirnya pegang disuruh bacakan fatihah Dibaca Fatihah terus didoni. Disuwuk. <laughs> Dibaca Fatihah disuwuk, diusap blas hilang sama sekali. Ka'annauna syita min iqal katanya itu. Seperti orang segera sudah seperti unta berlepas dari ikatnya. Jadi sembuh babar blas habis sama sekali. Sehat afiat. Dari senengnya dikasih 30 kambing. Sudah dapat 30 kambing. Setelah dapat 30 kambing, sahabat-sahabat ini takut ini halal apa haram <laughs> takut ya tidak terus guasak saja itu padahal malam itu perlu takut ini ini halal apa haram sudah biar jangan dipegang pun awas ini kita belum tahu ini begini ini boleh apa enggak akhirnya pagi subuh subuh berangkat ke Rasulullah jamaah subuh apa di Medina habis subuh Nabi keluar diberi laporan ya Rasulullah ada laporan apa tadi malam begini pengen begini terjadi. Lalu bagaimana? Lalu kita subuh. Apa yang kamu gunakan? Fatihah. Itu saya gunakan subuh. Lah kok tahu kalau itu ruqyah? Nabi mengatakan, kok tahu kalau itu ruqyah, kalau itu alat untuk nyuwuk, kok tahu kau? Ya sudah pokok saya subuh. <laughs> Lalu bagaimana? Dapat kambing 30. Ini bagaimana Rasulullah? halal betul. Oh iya itu halal dan saya beri bagian. Ini Nabi minta bagian. <laughs> Nah, itu halal beri li sahman. Jadi Fatihah itu begitu. Apalagi sahabat. Nah kalau sampean tanya, nah, kok saya baca kak, kak mandi ya itu sampean yang baca. <laughs> nah, ini. Tapi kalau ikhlas betul-betul benar-benar, insya Allah hasil. Nah ini sahabat Nabi betul kuat. Jadi dibacakan itu halal. Loh, ini masalahnya. Jadi kejadian satu hadis ini bisa kembekal hukum nanti. Jadi nanti bisa keluar hukum. Nah, ini. Tapi sampai jangan nanti pulang mengumumkan jadi tukang subuh. <laughs> nah itu. Cuma ini kita tahu bagaimana fadilahnya. Nah ini surat-surat ini. Ini berdalil hadis ini. Dan riwayat khomsah tadi yang saya katakan. Loh ini keistimewaan Fatihah. Apalagi ada hadis walaupun tidak kuat tingkatnya fatihah Fatihatul Kitab lima kuri adalah ini tingkatannya tidak kuat. Walaupun hadis tidak kuat diperkuat oleh hadis-hadis yang kuat. Jadi menjatil makna itu bisa kuat. Walaupun menjatil riwayat dan sanat kurang kuat, tapi menjatil makna bisa ku bisa kuat. Nah, di sini persoalannya. Ini keutamaan-keutamaan surat Fatihah. Bukan Fatihah saja, lain-lain juga ada. Jadi kita bisa kembali kepada ini. Nah, inilah keistimewaan-keistimewaan. Nah, karena itu kalau kita sepintas dan masuk banyak kalau kita sepintas selalu kita baca keterangan-keterangan hadis langsung daripada Nabi Muhammad SAW demikian itu bahwa kita tahu Fatihah itu dipilihkan oleh Allah untuk kita baca dalam tiap-tiap salat. Jadi maka ditentukan untuk kita baca pada tiap-tiap salat. Jadi dalam tiap-tiap kita salat kita baca. Di samping itu di mana kita perlu, kita berhajat, kita ada apa, kita baca Fatihah pun berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dianggap tingkatannya di bawah sahih tetapi toh diperkuat menjadi makna oleh kitab oleh hadis-hadis yang yang sahih. Nah, maka itu tidak salah kalau ada apa minta barokah Fatihah. Artinya bacakan supaya kita mendapat barokah alfa fatihah Nah ini. Jadi ini pun berdasar. Nah inilah soalnya. Apalagi saudara-saudara, kalau kita lantas memasuki isi daripada artinya. Lalu surat Al-Fatihah sebagaimana dahulu pernah saya terangkan adalah tujuh ayat. Maka dikatakan as-sab'ul Dalam tujuh ayat yaitu tertibnya Bismillahirrahmanirrahim ayat daripada Fatihah. Lalu Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai walau dolin. Ini terutama menurut kita madhab syafi'i. Yang mana dulu sudah pernah saya jawabkan dalam pertanyaan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat daripada Fatihah berdasarkan pun beberapa hadis dan Imam Syafi'i mengambil ini. Bahkan merupakan ayat daripada tiap-tiap surat. Maka kita sebagai orang-orang yang bermadhab syafi'i nomor satu. Tiap-tiap salat, saben rakaat kita harus baca fatihah. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ini kita syafi'iyah. Mungkin ada madhab lain. Contohnya madhab Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah kalau orang sembahyang tidak baca fatihah, pokok baca Quran cukup. Karena dia pakai dalil faqra'u ma minal Qur'an. Ini madhab lain Abu Hanifah. Pengertiannya begitu. Nah pengertian kita kita sebagai orang-orang madhab syafi'i. Nah, dalam penjelasan-penjelasan syafi'i Penjelasan-penjelasan ulama syafi'iyah. Berdasarkan, berdalil Al-Quran dan hadis juga. Pengertian-pengertian dan cara-cara yang sudah diterangkan. Kita tiap-tiap rokaat harus kita membaca fatihah. Dalam kita membaca fatihah harus kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca Fatihah tanpa Bismillahirrahmanirrahim, berarti Fatihah ini ku, kurang. Karena wal basmalah itu ayatun minha. Tuhan ini berdalil. Nah, di sini masalahnya. Saudara-saudara, apa perbedaannya sedikit? Apakah mereka itu yang mengatakan ini daripada surat Bismillah itu yang akan ketidak Apakah mereka bertentangan soal kekuraniannya? Bukan. Bukan soal kekuraniannya. Kalau orang bertentangan tentang kekuraniannya, yang itu dari Quran atau tidak soalnya, ini bisa kufur. Tidak ada orang mengingkari ayat daripada Al-Qur'an. Tetapi kenapa ada masalah khilaf dalam masalah bismillah ini? Bukan soal itu. Soalnya pengambilannya karena umpama kita ambil orang-orang Maliki, ama Imam Malik dan Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim, semua mengakui bahwa ini ayat daripada surat Naml. Betul-betul karena ada. Sudah. Tapi dalam penjelasan secara tawatur dari pembukaan surat tidak. Dalam sini yang ada. Kalau Abu Hanifah, kalau begitu, kalau ini tidak ada kekuatannya, di lain kekuatan di sini lain tidak masuk. Jadi tidak dianggap surat ayat daripada surat itu. Tapi Imam Syafi'i tidak. Kalau sudah ini ada kekuatan tawatur dan bahwa Bismillahirrahmanirrahim memang ayat dari Al-Quran, sedangkan di sini dibaca oleh Rasul dan ditulis oleh sahabat, ini pun diperkuat. Kalau begitu ini termasuk ayat daripada surat itu. Nah, ini cara pengambilan untuk mudahnya kita bisa melihat di kitab-kitab ulumul qiraah, qiraat Al-Qur'an. Di situ saja sudah bisa tunjuk, apalagi penjelasan-penjelasan tafsiran. Nah, jadi jelas bagi kita orang-orang Syafi'iyah bahwa bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayatun minal Fatihah. Nah, jadi kita harus membaca Fatihah itu dengan bismillahnya terutama di dalam kita melakukan salat. Ini satu. Kedua, di dalam tiap-tiap kita salat menjadi imam atau makmum atau sebagian sendiri al-muqtamad dalam madhab syafi'i pun harus kita baca masing-masing. Ya, ini al-muqtamad dalam syafi'i walaupun kita jadi imam. Apa? Walaupun kita jadi mak makmum harus kita baca al-fatihah jadi jelas di dalam itu. Saudara-saudara, kalau orang bertanya, lah mengapa kita kok masih kantil dengan kata-kata madhab syafi'i dan sebagainya? Insya Allah kalau kita sudah masuk dalam masalah fikih, insya Allah di sana saya terangkan bagaimana adanya masalah-masalah itu. Jadi lebih khusus penjelasannya. Nah, di sini kita hanya masuki penjelasan daripada pengertian-pengertian ayat-ayat itu sendiri. Jadi jelas bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat daripada Al-Fatihah. Nah, Kemudian setelah kita memasuki apa yang telah diterangkan semacam itu, tentulah kita ingin mengetahui sedikit demi sedikit bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita dalam salat membaca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah itu meningkat derajat kita ini. Karena kalau kita sudah masuk sudah menghadap pada Allah, membaca bismillahirrahmanirrahim, ini jiwa kita naik. Kalau kita betul-betul sadar dengan khusyuk, dengan khudu, tafakur, tadabur, dan mengerti ayatnya, kita baca bismillahirrahmanirrahim menguji Allah, itu semuanya. Alhamdulillah Ar-Rahman Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai kita muji pada Allah tapi jiwa kita ini naik terus kita nyatakan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in baru setelah pernyataan kita mohon pada Allah Subhanahu wa kita minta apa yang kita minta itu bukan apa-apa hanya kita minta as-siratal mustaqim dinas siratal mustaqim kita minta Nah, setelah kita minta, kita rukuk, sujud dan sebagainya. Jadi dalam kita sholat ini meningkat. Dibawa oleh sholat fatihah ini jiwa kita itu meningkat. Naik, naik, naik. Maka tidak salah kalau dikatakan as-sholatu itu mi'rajul mukmin. Jadi jiwa kita naik. Kalau sudah naik, kita sudah kembali beri salam, jiwa kita sudah disepuh. Nah inilah, maka perbuatan salat ini benar-benar nyepuh diri kita. Nyepuh jiwa kita. Maka benar dengan salat inilah inna salata tanha anil fasya wal munkar. Anil fasya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Salat ini mencegah daripada perbuatan fasya dan munkar. Mengapa? Karena kalau sudah masuk salat, Allah Akbar baca Fatihah. Fatihah ini membawa. Jadi Fatihah ini membawa kita asal kita kita betul-betul khusyuk, tadabbur, tafakkur, bukan lengah, tapi kita paksakan diri kita bagaimana. Nah, maka saya katakan kalau kita berbicara dengan tahu artinya waktu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ini munggah naik. Malik Yaumiddin. Terus nyatakan iya karena butuh, iya karena sa'i. Menyatakan ini suatu pernyataan engkau sendiri ya Allah yang saya sembah dan engkau sendiri yang saya minta pertolongan. Terus minta mengajukan permohonan. Jadi terus tunduk khusyuk pada Allah. Sekian rakaat terus begitu. Jadi keluarnya itu adalah jiwa menjadi suci dan murni. Maka benar-benar kalau masing-masing muslim melakukan sholat semacam begitu, jiwanya akan disepuh, akan dibersihkan, tentu akan merupakan orang-orang yang bersih. Nah, kalau sudah begitu cukup untuk membina manusia untuk menyucikan manusia alat Al-Quran. Alat amal-amal perbuatan daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu saudara-saudara, kita sekarang ini umat Islam yang hidup dalam masa pembangunan. ini harus kita menjadi pelopor pembinaan untuk ikut serta membangun dan membina jiwa-jiwa manusia apa yang kita terapkan ada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan ini akan terbina manusia-manusia suci, manusia-manusia baik. Apa sebab? Allah toh sudah menyatakan. Kalau kita ambil satu ayat. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Pertama kali apa? Yatlu alaihim ayatihi ayat-ayat ini disampaikan. Jadi ayat-ayat ini disampaikan. Jadi ayat diterangkan, disampaikan, diterangkan, disampaikan dengan ayat-ayat ini wa dan disucikan. Jadi kita memperbaiki masyarakat, membina umat, membina rakyat agar benar-benar menjadi orang yang takwa. Apa alatnya? Ya ini, harus kita ikut jejak Nabi yatlu alaihim ayat ini sampaikan. Ajarkan ini ayat-ayat Allah, sampaikan. Laki perempuan disampaikan. Dengan ayat inilah yuzakihim dibina, dia disucikan, diperbaiki, dibersihkan, dibina, dibangun. Sudah baru nanti diupgrade, ditingkatkan ilmiahnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal tanpa tiga ini kembali seperti dulunya. Sesungguhnya sebelumnya tiga, tiga ini apa? Wa ingkanu min mubin. Jadi sebelumnya ada peningkatan dengan tiga faktor adalah fi mubin. Begitu juga tanpa tiga ini tetap akan menjadi fi mubin. Jadi tanpa tiga ini tetap akan berada dalam dolalin mubin. Jadi kita sekarang ini umat Islam keseluruhannya nah, harus ikut serta menjadi proper pembinaan pembangunan terutama di dalam membangun jiwa, membangun rohani, membangun akidah, membangun amal perbuatan yaitu alatnya harus kita ikut Nabi Muhammad SAW yatlu alim ayati nah maka itu kalau sudah kita melakukan salat mengikuti firman Allah menurut perintah Allah di dalam itu kita baca Fatihah, naik jiwa kita. Kalau sudah begitu terus tunduk, sujud, rokok, khusyuk dan macam-macam, tiap hari sedikitnya lima kali itu sudah langsung akan menjadi orang yang baik. Karena sholat ini membagusi dan memperbaiki. Lain, jadi mudah saja. Jadi kita ini harus membantu masyarakat, membantu umat, membantu pemerintah. Dengan apa? Ya, warisan Nabi Muhammad SAW alaihi kita sampaikan. Nah, ini nah, jadi harus kita sampaikan. Maka dengan demikian ini barulah kita dapat. Nah, dengan pengertian pengertian apa yang harus disampaikan. Nah, di sini persoalannya. Karena itu ayat-ayat ini kalau kita baca dengan pengertiannya kita akan naik. jadi akan naik terus kita akan maju, akan naik, akan naik. Karena itulah saudara-saudara maka saya rasa sudah Jadi saudara-saudara dalam hal ini saya cukupkan sekian karena sudah sampai jamnya jam 10 karena dan sekarang perlu sedikit saya tambah yaitu selain daripada apa yang saya terangkan kita sekarang berada pada bulan Rajab. Nah, ini kita ini berada dalam bulan Rajab. Saudara-saudara, tadi ada usul supaya penjelasan saya ini dicampuri dengan bahasa daerah. Nah, jadi mungkin ada kaum muslimat itu nuntut supaya disertai bahasa daerah. Tapi kadang-kadang sudah kapilin jalan itu terus jalan. Ya itu. Tapi tidak apa-apalah soalnya. Insya Allah sama mengerti. Jadi kita ini sekarang sudah berada di dalam bulan Rajab. Nah, di dalam kita ini di dalam bulan Rajab, Rajab ini termasuk bulan yang terhormat. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran arba'atun hurum. Arba'atun hurum ini adalah Dhul Hijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini jadi Rajab. Jadi salah satu ini sardun, wahidun far fardun ini rojab rojab ini masuk bulan terhormat nah karena ini masuk bulan terhormat kita sudah berada di dalamnya apa yang ada di dalam bulan Roma, bulan rojab ini dalam bulan rojab ini ada beberapa anjuran-anjuran amal-amal soleh yang perlu kita tambahkan yaitu diantaranya kita supaya mengisi dengan puasa rojab. Lalu orang bertanya, apakah ada itu puasa rojab? Kalau kita kembali kepada hadis, ada. Kalau puasa dalam bulan hurum gitu saja hadisnya itu cukup termasuk rejab. Nah, jadi apalagi nanti ada hadis yang lain, walaupun umpamanya ada hadisnya itu tingkatnya doif, menurut ahli hadis, kalau kita ketemu hadis doif, jalankan dalam fadhi amal walaupun satu kali. Jadi saudara-saudara dalam hal ini sudah jelas dan nyata. Tetos poro rawuh kita menikah sedaya sampun wonten ing dalam ulan rejep sasi rejep. Nalika kita sampun wonten ing dalam ulan rejep, ulan rejep menika ulan ingkang teristimewa, ulan ingkang terhormat, ulan ingkang penting, kedah kita isi tambahan-tambahan amal soleh ing pun gih menikah kita ngelampai siam reja, Lah niki. Lah siam semakin menikah enteng gampang boten berat boten apa Sebab napa dinane cepet kapan esok wis beduk kapan beduk wis maghrib ya ini cepat tapi dina cepat cepat cepeting dina niki kesempatan kangge kita sedaya sakit ngisi amal-amal ingkang sae. Nah, napa malih ing dalam ular recep monggo dipun isi poso recep. Lah, poso recep niki nggih wonten dalilipun. Senajan pun kita soraken wonten hadis dhaif umpama. Nggih, wonten hadis has, sahih hasan dhaif dan sebagainya menikah sedaya miturut ketentuan ulama-ulama hadis sanes saking nabi nabi mboten ngeten nalika dawuh iki sahih nalika dawuh iki hasan mboten sing ngarani sahih hasan dhaif niku para ahli-ahli hadis menurut penyidikan sanad dan riwayat nah yen sampun tapi insyaallah mungkin ajaran hadis kula terangkan luas niki mek kadang katut tok sih Tatas kita niki menengok hadis sahih hasan doif dan sebagainya niku ketentuan saking ulama-ulama ahli hadis. Lah semangkin no kita niki ketemu hadis doif Jadi ahli hadis ini doif kulo takon. Takon sinten gitu kan ulama-ulama ahli hadis, takon khufat takon hujjah, muhadisin kata pundi? Yang kita menikah kepanggih manggi hadis doif kita delok kitab ahli hadis jadi ahli hadis oleh oleh hadis sahih iku gun hukum hadis hasan nggun hukum hadis dhaif tutuh hukum tapi lek ana tidak amal lakonono senajono san lho ini senajan sepisan senajan hadis dhaif lakonono lah lamono pun kula terangkan lamon mawon umpama nggih Dalile poso Rajab niki dhaif umpama niki padahal tasik wonten sing sahih. Niki kula asoraken umpama. Niku tetep kita tasik sun sunah nglampahi dianjuraken nglampah Napa male wonten hadis pun sanes. Lah menika. Tadi kita menikah melebut ular rajab Monggo jalur istri Nom tua sinten kemawon tomut-tomut ngisi Tambahan-tambahan ibadat Poso rajab Pinten dinten sak kuat sampean saulan nggih sae. Mboten kuat saulan nggih likuran. Mboten kuat likuran welasan. Mboten kuat kuat kuat welasan nggih ijian. Napa <laughs> Ijian. Mboten kuat nggih telung-telung dina. Mboten kuat sedina cek mlebu gandengane wong poso Rejab. Sedina gak kuat niku kebangetan niku. Mosok sedina tok pun mboten kuat. Mun sedina tok melok ngoten. Lho cek mlebu Rejab. Kok pinten fadilah ganjarane? Lho niki salah. Lah niki senajan sedina. Nah, Namun yang sakit nggih kados pundi sak mustine ra kata, ra kisahi. Nah, lajeng kita tambah sing kathah maos istighfar dam Recep niki sing maus maos istighfar. Sebab so, kita bersiap menuju datang ruah, ruah melbut, berarti Ramal Ramadan. Dadi meningkatakan pokok kita ini saben dina niku kudu ningkat. Jadi kutum lah mereka ketentuan-ketentuan ing dalam bulan Rajab. yang fadilah pun sampun sering diterangkan oleh pengen Rajab ono macam-macam di kampung. Kok poso tok niku men fadilah pintar Lah sampai entah tasih nyaur utangi Ramadan pihen gendang sahur tepakan ulang gengge sayi Lah ngoten. Napa yang sakit ngerangkep ulane Rajab dinaning Senin, Kemis, Senin Kemis iku ana posone sunnah. Tepak Senin ulan Recep pisan ngerangkep sampean. Niati luru kulo niat poso Senin lan niat poso Recep. Kelakonan yang siji badine luru Iki barokai ilmu jadi, ini. Tadi kalau ngaji gitu. Tadi barokai ilmu. Wah, menapa tak poso apa rek kemis. Terus niat poso kemis sunnah mita dawa hadir lan tepae rejeb moso niat moso rejeb bisa tepai niat pisan tadi tadi oleh luru tapi lain ngerti ngeten pun, pun salah paham akhir kuwabe dirangkep dari siji ya lima waktu disolatin siji nggih boten oleh nah niku tadi wonten sing ketentuan nah ini kita niki sakit meninggal meningal kitab Al-Asbah wan Nadhair lil Imam Jaldin As-Sayyuti niku diterangkan masalah-masalah ngerangkep niat niki. Lajeng para nalika kita sampun merusakkan amal-amal macam-macam, tapi nggih sing wajib-wajib pun keter. Jangan sampai hilang yang wajib. Kadang-kadang kita mengejar yang sunnah, tapi lupa kepada yang wajib. Lalu ini mboten oleh. Sing wajib, sing pokok-pokok niki kudu dilakoni. Kadang-kadang wonton tiang nyantri, solati, ibadati, wiritani, zikiri, ngajini. Tapi ambil bombok bapak nih wani. Ya napa? Wah ibadat itu Jumatan sofil awal. Tapi lah ana mah misui wong tuane. Lho ya napa? Kira-kira ngoten iki ya napa? Kira-kira apa? Lho niki padahal dalam Al-Qur'an kewajiban kedua setelah kita beribadat pada Allah menyembah semata Allah kewajiban kedua wabil ini wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu wabil walidaini lho niki mantun kita menyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala kewajiban pertama kewajiban kedua wabil walidain asana Tadi pun godak sing sunah-sunah liyane sing wajib keter niki mboten oleh. Lho sing wajib niki dudu kita akan. Ngeniku kados pundi kita niki ing antarane terhadap ibu bapak kita. Kita niki kabeh duwe mbok, kita kabeh niki duwe bapak. Dede nenek duwe duwe nenek moyang. Senajan kados pundi kudu kita tata krama nyentak tok niku gak oleh niki dalil Quran niku. Wala taqul lauma walatan wala tanharhuma ngoten niku. Malah keken duakno Tadi Dadi dua duakno wong orang tua eh. rabbir fili wali wali wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kengken duakno. Lah niku nyentak nyenggrang niku pun mboten senajane wong tua niku kafir. Senajan wong tua kafir, lek ngejak kekufuran ojo manut. Wa in jahadaka an tusyrika billahi fala huma, tapi bergaule wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Lho niku apa maneh lek wong tua niku santri wong tuane kiai, wong tuane alim, wong tuane jujur, soleh, ahli ibadat, tuwa. Lah niki apa maneh? Senajan wong tuane niku pun boten nglakoni umpama. Niku wa ma fid dunya rufa. Lah niki. Tadi anak-anak kita, jamaah kita niki semen kandhani. Tadi terhadap ibu bapak. Kalau kita sampun sering diterangkan ceritane Alqamah biyen niku. Sampeyan kabeh mun ngaji kitab niku. Ya, napa ceritane niku Alqamah niku? Tadi zaman Nabi wonten pemuda namanya Alqamah. Dua ibu. Mantan mengatakan dirapekno saking cintane kalian bojone musuh kalian ibune. Sampai ibu ibune diusir, disatru, diusir ibu ibune nih on swcc gerah sakit alkoma sakit setelah sakit alkoma niki sampai nemen laran sampai nemen larane nyusuli nabi nabi duki sahabat yang kaya Nabi urai nabi sedron kalau alkoma ditingali kan TKP kabeh ditinggalkan sahabat Nabi, tidak alkoma niku bisu pada santri nih. sholat ibadah taatin nemen, tapi waktu kate mati bisu buat itu syahadat. Bingung sahabat. Ya apa ini? Akhlaput Rasulullah. Rasulullah anu buatan sakit. Nyebut bisu. Loh, apa? Gak kirangan. Wah, ini masih disalah. Takon anak orang ya. Apa anak sangkut Takon-takon. Nggak tasik wonton. Mbok ni wonton. Saya celun mbok ni. Lagi sore ini aku tak rono. Nabi ngon, jelukun lah aku kayak sore kayak sore ini aku tak rono Nabi memperlakukan Nabi. Akhirnya tak kombok. Mbok, Napa alkamaniku niku yuga sampean? Nggih asun ya, niku yuga kula. Semangken napa yuga sampean? Wah niku jahat kula disatru, kula diusir, sing cintai bojone, sing cilik kula pioro ngene mboten nurut. Nggih, semakin anak sampean sakit keras lan mboten iso nyebu. Sampeyan sepuro mboten simbok ngotot mboten mboten kula sepuro. Lho niku anak sampean mboten nyebut, pun mboten, pokok mboten, kus kadung mangkel. Lah sampean mboten purun nggih pun. Eh sahabat-sahabat golekno kayu sing akeh jan Nabi. Sing guaring mau Takon ngoten. Damel napa kangge ngobong anak sampean. Kangge ngobong anak ini. Maklum mbok niku sak jahat-jahate anak isik welas mbok niku. Ya Rasulullah ya ngoten kangge ngobong anak kula timbang anak kau diobong pun sepuro. Lah iya lembot lembot sampe sepuro besok diobong rokok, Saya tak obong dikit. Mboten pun kula sepuro semangkin. Kula halalaken pun anak kula diobong. Bah jahat menapa tapi kula halalaken bayi susu kula hal kabeh pun kula halalaken kula sepuro bener ah. nggih. Eh sahabat bukti ini bener apa ndak? Melajeng sahabat delan pun lancar. Lancar syahadat sebabnya ini sepuni apa? Kula sepuro. Maka Nabi Dawud inna ridallahi fi ridal walidain wa sakhatallahi fi sakhatil walidain. Loh, ini masalahnya Tadi kita niki kabeh duwe mbok bapak. Tadi kita niki kudu hormat terhadap mbok bapak kita. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.